Qala Sufyan al-Tawri rahimahullah taala berkata ah, Sayyidina Salman uh, Sayyidina Sufyan al-Tawri rahimahullah taala beliau berkata, "Ma akhafu ala dammi illa al-qurra'ah." Kemarin dibahas kedengkian yang paling mengerikan itu jika kedengkian itu dari seorang ustadz, ulama. Sehingga lah hasadnya kahasadil ulama tidak ada kedengkian melebihi dengkinya para ulama. Nah ini. Kalau sudah dengki para ulama yang jadikan korban adalah jamaah. Merusak. Maka dikatakan di sini ma'akhafu ala dami illal qurra'a. Aku tidak pernah takut dengan darah dagingku. Maksudnya darahku, dami darah. illal qurra kecuali para ulama. Para ulama. Bagaimana? Seseorang tidak pernah takut ada yang memakan dagingnya, maksudnya tidak ada yang menggunjingnya. Aku tidak pernah takut orang menggunjingku, akan tapi yang aku takutkan adalah jika ada ulama menggunjingku. kemudian mereka pada ingkar dengan omongan Sayyidina Sufyan Al-Tawri. Masa yang namanya Ar Al-Qurra yang namanya Qurra ulama-ulama begitu bahayanya mereka di dalam dengki menengki sampai dikatakan tadi aku tidak pernah takut untuk dikunjing kecuali oleh para ulama yang ngomong ulama di kalangan ulama Wastangkaru minhu dzalika diingkari para ulama mendengar ungkapan tersebut ingkar. Kokola ma ana qultuhu apa yang aku ucapkan Inna ma qalahu Ibrahimun Nakhai rahimahullah taala pernah diucapkan juga oleh sahabat oleh Ibrahim An-Nakhai. Jadi perkataan Sayyidina Sufyan ats mengatakan bahwa tidak ada yang berani makan dagingku kecuali hanya ulama. Maksudnya nggak ada yang berani gunjing. Gonjeng ulama hampir tidak pernah terjadi dari orang awam. Paling yang terjadi adalah ustadz dengan ustadz. gonjeng-gonjengan. Habislah semuanya masuk neraka. Wan Atta' qala dan Sayyidina Atta' berkata, kala li Tauri, berkata ku Imam Sufyan At-Tauri rahimahullah taala. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada mereka. Yaqdarul qurra, awas awas dengan para ulama-ulama. Awas awas dengan para qurra, para ulama. Suruh kita berhati-hati. Wakhtaruni ma'ahum dan berhati-hatilah kepadaku di saat aku bergabung dengan golongan para ulama. Yang sering berkumpul dengan golongan para ulama, hati-hati. Malahan, golongan para ulama hati-hati. Bagaimana ini? Kita suruh kumpul para ulama. Nah kok malah kita suruh wanti-wanti. Ulama, ulama, yang biasa menggunjing. Sebetulnya ini peringatan bahwasanya duduk dengan ulama pun harus hati-hati. Sebab ada ulama yang kerjanya gunjing disebutkan di sini. Dan kalau sudah ketemu ulama yang sebutnya gunjing, suka menggunjing, jauhi, daruni. Waspadalah kau kepadaku di saat aku bersama para ulama. Ulama menggunjing maksudnya. Jangan main-main. Kalau sudah ketemu Ustadz Gunjing, cepat jauh. Kalau tidak, kita akan ketularan Gunjing bersamanya. Bahkan di saat ada kedengkian di antara sahabat sesama penuntut ilmu, sama-sama ustadz. Itu kalau sudah ada dengki itu nggak bisa bersepakat. Ada aja beda. Pokoknya nggak suka kalau dia begitu, terus begitu. Sampai dikatakan di sini. kalau khalaf itu awattahum li fi zumti Kalau seandainya aku terjadi perselisihan, dengan orang yang paling aku cintai dari kalangan ulama. Ulama yang aku cintai. Tapi kalau suatu ketika terjadi perbedaan antara aku dengan dia. Di dalam masalah biji delima. Biji delima. Fakulu kemudian aku katakan indah hilwatun manis. Aku katakan manis. Wayakulu tapi kalau sudah tidak cocok, maunya beda. Ah, kurang. Sudah tambah bagus, kurang masih dari itu. Ya sama gitu, karena dengki. Ini coba ada dalam sebuah komunikasi, diskusi, kadang-kadang orang, kalau kita pameri, pasti dia bercerita tentang sesuatu yang lebih bagus. Nggak pernah terima kasih, nggak pernah menyanjung, dan sebagainya. Ini sepeda ini bagus. Ah, belum apa-apa dibanding sepeda ini. Ini bagus. Ah, belum apa-apa. Selalu begitu. Kalau ada orang menyebutkan tentang sebuah kebaikan, selalu dia ngejodin, Melampaui pengen ngungguli dan itu karena kedekian di dalam hatinya sekaligus muncul kesombongan